Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM Sahabat berbagi ilmu Islam Kami himbaukan kepada para ikhwah yang masih berada di luar Dan yang belakang bisa dipenuhi uh, masjid sebelah kanan Karena sisi sebelah kanan masih kosong Sekali lagi kami himbau kepada ikhwah yang masih berada di luar dan di bawah masjid dan juga ikhwah yang berada di belakang masjid bisa memenuhi tempat masjid yang berada di sebelah kanan masjid karena tempat masih banyak yang kosong. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد الابعدون لو يتقدم طيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد أيها السامعون الكرام نحمد الله أولا الذي جمع بيننا وبينكم في هذا المسجد المبارك جزا الله بانيه خيرا وجزى الله القائمين أيضا عليه خيرا فهذا فضل الله علينا جميعا أن نجتمع على العلم والتعليم والنصح والإرشاد لم نجتمع إن شاء الله على أمر غيره وهذا من فضل الله ثم أحمد الله أولا أنا الذي يسر لي هذا اللقاء ويسر المجيء من مكان بعيد فله الحمد والفضل والمنه واسال الله تعالى ان يجعلها زياره لكم مباركه ونافعه واشكر ايضا لاخواني الذين هيئوا سبل السير اليكم فجزاهم الله خيرا حيث هيئوا الطيارات والسيارات أسأل الله أن يبارك لهم في أموالهم وأهليهم ثم كلمتي إن شاء الله تكون حول تحقيق الأخوة الإيمانية وكيف يكون المسلم مع أخيه المسلم حتى يحصل النفع البالغ والكبير للمؤمنين مع بعضهم البعض أن يتعاونوا على الخير والبر والتقوى فربنا جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فقوله واعتصموا بالله اعتصموا بحبل الله جميعا حبل الله دين الله القرآن والسنة هما حبل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 jauh dan Allah mudahkan untuk saya bisa berada di tengah-tengah kalian untuk menghidupkan nasihat dan saling menasihati di jalan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang ber, yang berberkah kemudian kepada para ikhwah yang telah dengan susah payah menggalang beragam kekuatan dan persiapan untuk terselenggaranya acara yang seperti ini kepada mereka saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan dan materi kita di pertemuan kali ini adalah bagaimana merealisasikan al-ukhuwah yang tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang muslim wajib untuk mencintai saudaranya, memuliakannya, saling membantu di antara mereka, mengingatkan dalam perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita hendaknya kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah belah setelah datangnya petunjuk kepada kalian sebagaimana berpecah belahnya orang-orang yang sebelum kalian kemudian beliau mengingatkan bahwa berpegang teguh dengan tali Allah hakikatnya adalah berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala secara totalitas berpegang teguh dengan Al-Qur'an berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perantara yang benar-benar akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba benar-benar berpegang teguh terhadap Alkitab dan As-Sunnah dengan bersungguh-sungguh dia menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berupaya untuk meniti sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat, oleh para salaf, oleh para tabi'in. Maka sungguh upaya yang seperti ini akan membawa kabar kebahagiaan. Lain halnya segolongan orang yang menyuarakan kembali kepada Al-Qur'an dan as-sunnah sebagaimana orang-orang yang terperosok dalam hawa nafsu ahlul ahwa atau ahlul bid'ah mereka menyuarakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tetapi mereka tidak meniti tidak memegangi pemahaman para sahabat pemahaman generasi yang terbaik dan sekiranya kita bertanya kepada mereka orang yang menyatakan mereka berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi menyimpang dari jalan para sahabat tatkala kita tanya kepada mereka apakah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan tawaf di kuburan-kuburan apakah mereka melakukan perkara pengkultusan kepada orang-orang yang telah mati apakah mereka melakukan penyembelihan korban di kuburan-kuburan niscaya mereka akan menjawab bahwasanya mereka tidak pernah melakukannya. Kalaulah demikian jawaban mereka, kenapa mereka tetap melakukan perkara yang menyelisihi dari jalan yang seharusnya mereka muliakan yaitu jalannya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Oleh sebab itu, seorang muslim seharusnya senantiasa melihat apakah dia berjalan di atas jalan yang benar di dalam memahami agama Allah قوله ولا تفرقوا الصحابة رضي الله عنهم علموا هذا الأمر وعملوا به فتجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا متراحمين متعاطفين يؤثر بعضهم على بعض في الخير يشفق بعضهم على بعض أذكر لك بعض الصور التي تثبت انهم كانوا كالجسد الواحد قال الله عنهم وهو اصدق القائلين محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فوصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم رحماء بينهم يعطف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 فاولئك هم المفلحون تفضل Penggalan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya janganlah kalian berpecah belah. Perhatikanlah Bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka adalah suatu umat yang sangat menjaga persatuan di antara mereka. Mereka adalah sebuah umat yang saling mencintai, saling menyayangi di antara mereka. satu umat yang siap untuk memberikan pengorbanan untuk saudaranya, memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh saudaranya, umat yang saling berlembut hati di antara mereka. Perhatikanlah beberapa keadaan contoh kehidupan yang terbangun di atas ukhuwah yang terjadi di masa para sahabat yang mereka benar-benar laksana satu jasad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman yang bersamanya mereka adalah umat yang demikian tegas terhadap orang-orang yang kafir dan mereka adalah suatu umat yang saling menyayangi di antara mereka. Penggalan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka saling mencintai di antara mereka menunjukkan sifat yang mulia. Mereka adalah umat yang sangat lembut hatinya untuk saudaranya, yang siap untuk memberikan pengorbanan terhadap saudaranya, siap untuk mengalah dan memberikan haknya kepada saudaranya. Tidaklah musibah yang menimpa salah satu di antara mereka kecuali mereka menjadi umat yang bergegas untuk memperhatikan keadaan saudaranya. Hiduplah bentuk kebersamaan yang menakjubkan, saling memperhatikan keadaan mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keadaan para sahabat atau meridhai para sahabat orang-orang muhajirin sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam firman-Nya bahwasanya orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang fakir tatkala mereka meninggalkan kota Mekkah mereka tinggalkan harta mereka. Dan bahkan mereka meninggalkan sebagian daripada keluarga mereka. 400 km kurang lebihnya. Mereka keluar. Dari kota Mekah. Menuju ke kota Madinah. Tidak lain dan tidak bukan. Kecuali hanya untuk mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan. Kecuali hanya untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan Bagaimana orang-orang yang di kota Madinah sambutan mereka terhadap kaum muhajirin yang Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an bagaimana mereka yang telah menempati kota Madinah terlebih dahulu mereka sangat menyayangi orang-orang muhajirin yang datang kepada mereka dan mereka mengorbankan kepentingan mereka untuk saudaranya dan tidak ada kedengkian di hati mereka untuk para muhajirin Para muhajirin yang telah meninggalkan kota Mekah. Mereka meninggalkan harta mereka. Keluarga mereka. Kesemuanya adalah untuk mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah umat yang sangat mencintai orang-orang yang datang kepada mereka. Yaitu kaum muhajirin yang datang ke kota Madinah untuk mencari dan mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama kita. Agama yang mengajak untuk tegaknya kebersamaan di antara kaum muslimin. وهذه الآية سبب نزولها أن بعض الصحابة رضي الله عنهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقير معدم من الأعراب أو من الناس فقال يا رسول الله إني رجل مجهود أي جائع رجل محتاج جدا قد بلغ به الجهد ما بلغ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يستضيف ضيف رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام ليس له مال في البيت فقال من يستضيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله قال له أبو طلحة والظاهر أنه ليس بأبي طلحة الأنصاري فذهب به إلى أهله فقال لامرأته هل عندكم من شيء معكم طعام فقالت المرأة والله ما عندنا إلا قوت الصبيان قال إذا اصنعيه ثم نوم الصبيان ثم قرب العشاء فإذا وضع العشاء بين يدي الضيف أطفئ السراج وكأننا نأكل معه سبحان الله من أجل أن يأكل انظر هذا الرجل فأكل الضيف ثم أصبحوا ولا فطور لهم لا هو ولا أولاده لكن اعتمادهم على الله الشخص ممكن يؤثر على نفسه لكن هذا يزيد يأثر على أولاده الصغار يدل على صدق الإيمان يا إخوان فنزلت الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة فضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله عز وجل من صنيعكما البارحه الله أكبر نعم عجب من هذه القصة وهذا الإيثار العظيم فالصحابة كانوا إذا عملوا يعملون لله هذا الظهر صدق إيمان صدق توكل على الله صدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الصدق بلغ بهم هذه المنزله العمل وإن كان قليلا مع الإخلاص لله يعظم فهذا الرجل لما استضاف ضيف رسول الله من أجل الله نصرة لرسول الله وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك لما تكرم ضيف شخص كأنك أكرمته فهذا الرجل مع قلة ذات يده أراد أن يكرم ضيف رسول الله بما استطاع فكانت له كرامه ان تنزل ايه بسببه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فهؤلاء بلغوا المنزله العظيمه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هؤلاء ربما كما سمعت آثروا على أنفسهم طلبا للفضل من الله فأنت إذا أعطيت جارك ما تعطيه من أجل بعد أيام تقول والله أنا أعطيتك يوم كذا وكذا ليش ما تقضيني هذه مشكلتنا أو يذهب يقول للناس والله فلان جاء إلي وهو معدم فقير وأعطيته فعلت فعلت هذا يفسد ما قدم أو يكاد أن يفسد ما قدم لذلك الشخص لأنه صار يذيع ويعلن وكأنه أيضا يفضح الرجل حيث أنه جاء فقير وهو فقير إليه أنت إذا أعطيت المسكين حاول أن تكتم وتدعو له إذا أكرمت الجار أظهر له بأنك أنت المحتج إليه ليس هو المحتج إليك قل وجزاك الله خيرا اقبل منا ولو اليسير فهذا من الكرم فالصحابة رضي الله عنهم بلغوا مبلغا عظيما في هذا الباب وفي صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف المهاجري المبشر بالجنة أحد العشرة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فسعد بن الربيع رأى عبد الرحمن فقيرا لا مال له ولا زوجة فقال يا, يا عبد الرحمن عندي زوجتان فانظر إلى أيهما شئت فأنا أطلقها ثم تتزوجها ولي مال كثير أعطيك نصفه سبحان الله يعني ما قال أعطيك الزوجة فلانة فلان الفلانية قد تكون يعني قبيحة المنظر أو هو لا يحبها هذا لا يقول أنت اختار دليل على إيش على أنه قد آثره على نفسه ربما يختار الجميلة لكن هذا ما هو مبالي الإيمان ملأ قلوبهم يا أمة محمد فصاروا لا يبالون بالدنيا فصاروا يعطون الدنيا وهم فرحون كأنهم هم الآخذون بخلاف ما نحن عليه إلا من رحم ربك قد يوجد في الأمة فقال عبد الرحمن أيضا ليس بالطمع بارك الله لك وعليك أمسك عليك أهلك دلني على السوق فدله على السوق فذهب فتجرى ثم تزوج الحديث رواه البخاري في هذا المعنى فانظر إلى كرم سعد بن الربيع رضي الله عنه يقول أفارق زوجتي التي تختارها من أجل أن يدعم أخاه وأن يعن أخاه على أمر الدنيا فسبحان الله ما أعطاهم الله من حب الدين وحب أهل الدين أيضا ما عندهم أغلال على إخوانهم المؤمنين ولا حسد ولا حقد يقول أنت من المهاجرين الرسول يحبك أكثر منا أو مدحكم الله يا أيها المهاجرون أكثر منا ويقدمكم في القرآن لا ولا يجدون في صدورهم حاجة ما في في صدورهم شيء على إخوانهم بل يعطونهم وهم فرحون فنحن نحاول أن نحقق الإيمان أولا في قلوبنا فإذا تحقق الإيمان في قلوبنا عند ذلك يسهل علينا البذل يسهل علينا بذل الأوقات في طاعة الله وبذل الأموال في طاعة الله بل بذل الرقاب فكان عندهم الموت في سبيل الله لا يساوي شيئا من أمر الدنيا بل التنافس في ذلك هو المعلوم عندهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله فيقتلون يقتلون ما كانوا يبالون إذا بذلوا شيئا من أمر الدنيا في طاعة الله فهذا هو التحقيق لمعاني أو لثمار الإيمان penggalan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang mereka rela untuk mengorbankan kepentingan dirinya demi saudaranya dan tidaklah didapatkan pada hati-hati mereka sedikit pun untuk membutuhkan dari apa yang telah mereka berikan untuk saudaranya. Sebab turunnya ayat ini sungguhlah menakjubkan. Datang orang yang fakir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Nabi, sungguh saat ini aku adalah orang yang dalam keadaan kesulitan. Sangat lapar." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang yang sangat fakir ini dia berkata kepada para sahabatnya siapakah di antara kalian yang mau menjamu orang ini siapakah di antara kalian yang mau menjamu orang ini perhatikan bagaimana Nabi saw alaihi wasallam tidak memiliki sesuatu yang mencukupi atau yang dengannya beliau bisa membantu orang yang datang atau tamu Rasulullah saw. alaihi wasallam maka berdilah salah seorang dari kalangan Ansar. Dia berkata, "Aku yang akan menjamunya wahai Rasulullah." Maka beranjaklah orang ini dengan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumahnya. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, "Apakah di rumah kita ada makanan?" Maka istrinya berkata, "Sungguh di rumah kita tidak ada makanan yang mencukupi kecuali hanya makanan untuk anak-anak kecil kita. Maka sahabat ini, suami ini berkata, masalah apa yang ada? Dan tidurkan anak-anak kita. Maka dilakukanlah apa yang diperintahkan. Kemudian, lelaki ini menyuruh istrinya untuk menghidangkan apa yang dimilikinya. Dan kemudian tatkala telah dihidangkan makanan yang digunakan untuk menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia berkata setelah engkau sajikan matikanlah lampu itu dan kemudian setelah dimatikan lampu maka diperintahlah kabar tamu ini untuk menikmati sajian dan seakan-akan mereka menikmati sajian secara bersama-sama dan sedikit pun sahabat ini tidaklah memakannya dia mempersilahkan kesemuanya dinikmati oleh tamunya tanpa sepengetahuan tamunya. Perhatikan bagaimana kemuliaan hati seorang sahabat yang mulia ini. Dia seorang yang sangat menginginkan untuk bisa melakukan kebaikan dalam keadaan dia adalah orang yang fakir. Perhatikan bagaimana pengorbanan orang ini. Jiwa yang mulia, hati yang bersih, membawanya untuk rela mengorbankan kepentingannya untuk memperhatikan saudaranya. Sungguh, ini menunjukkan bagaimana kejujuran keimanan yang demikian mendalam yang ada pada mereka. Sebagaimana yang Allah ingatkan, mereka adalah umat. Wa yu'tiruna ala anfusihim, mereka umat yang rela untuk mengorbankan kepentingan diri mereka untuk saudaranya. Dan sungguh, ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Lalu apakah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di keesokan harinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dari apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia berkata, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala terkagum dari apa yang telah engkau lakukan. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dan sangat kagum dari apa yang dilakukan oleh orang yang fakir ini. Sungguh ini menunjukkan kejujuran keimanan, kejujuran ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka memberikan sesuatu yang banyak sehingga mereka dicintai Allah. Tapi bahkan dia memberikan sesuatu yang sedikit tetapi sesuatu yang sedikit dia iringi dengan keikhlasan yang demikian kuat maka menjadi perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahukah bahwa apa yang dia ya, ya, apa yang beliau lakukan semata-mata karena untuk membantu Rasulullah datang tamu kepada beliau dan beliau meminta bantuan dan apa yang dilakukan adalah karena untuk memuliakan seseorang yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi sungguh sebuah jiwa besar orang yang rela untuk mengorbankan kepentingannya demi saudaranya dan sungguh ini ada kekuatan kehidupan yang tegak di atas kejujuran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh orang ini telah menjadi seorang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya maka barang siapa yang telah Allah jaga daripada kebakhilan maka sungguh orang ini termasuk orang-orang yang bahagia. Dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh tidaklah beriman seseorang hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya. Kenapa mereka melakukan hal yang seperti itu? Mereka melakukan untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sebagaimana orang-orang di kala ini atau orang-orang hidup di saat ini. Kita lihat mereka ada yang memberikan sesuatu, Kemudian dia berteriak-teriak di hadapan manusia. Sungguh kemarin aku telah memberikan kepada si fulan demikian, demikian. Tetapi hari ini aku dalam keadaan demikian dan orang ini demikian dan demikian. Kecilnya keikhlasan. Ataukah padamnya keikhlasan. Ada lagi di antara mereka yang menyatakan sungguh aku adalah orang yang tidak punya tetapi dulu saya adalah orang yang memiliki harta. Saya pernah melakukan demikian dan demikian. Dia tampilkan sesuatu yang menunjukkan lemahnya jiwanya. Yang hakikatnya hal yang seperti itu akan menggugurkan amalannya atau akan mengurangi nilai amalan yang pernah dia lakukan. Oleh sebab itu, hendaknya kita semuanya berupaya untuk selalu melakukan yang terbaik untuk saudara kita Tampakkan muka yang ceria untuk saudara kita yang menyenangkan hati mereka. Saat kita mengundang orang yang miskin untuk mereka menikmati jamuan yang kita sajikan kepada mereka, jangan nampakkan bahwasanya saya adalah orang yang membantu kamu, tapi nampakkan bahwasanya hakikatnya kamulah yang membutuhkan mereka. Tampakkan kepada orang yang miskin yang kalian undang bahwasanya benar-benar dialah yang hakikatnya membutuhkan dari kedatangan orang-orang yang fukara kepada mereka. Oleh sebab itu, para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Mereka adalah suatu umat yang telah berhasil mencapai derajat kehidupan yang sangat mulia. Al-Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih mengisahkan sebuah kisah yang menakjubkan. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu dia adalah seorang dari kalangan muhajirin Orang yang telah meninggalkan segala-galanya dan menjadi orang yang fakir. Datang ke kota ke kota Madinah. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan hubungan, mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu. Dan Sa'ad bin Rabi adalah penduduk kota Madinah. Dia adalah orang yang sangat hartawan. Apa yang dia katakan? Kabar Abdurrahman ibn Auf. Orang yang datang ke kota Madinah dalam keadaan fakir. Dia berkata, Sa'ad ibn Rabi berkata kepada Abdurrahman ibn Auf. Wahai sahabatku, sungguh aku memiliki dua istri. Lihatlah di antara keduanya. Mana yang menakjubkan, mana yang kamu sukai, niscaya aku akan ceraikan dan kemudian nikailah wanita itu dan sungguh aku memiliki harta yang banyak ambillah setengah dari hartaku ini untukmu coba perhatikan perkataan yang penuh dengan kejujuran perkataan yang rela mengorbankan apa yang paling dia cintai yang paling berharga untuk saudaranya tidak ada dia berkata untuk kawannya nikailah salah satu daripada istriku Kemudian dia pilihkan istri yang mungkin dia tidak suka. Bukan demikian. Tapi dia berkata kepada sahabatnya, lihatlah mana yang paling kamu suka. Mana yang paling menawan. Ambillah. Nikailah setelah aku ceraikan. Ini adalah jiwa yang sangat bersih. Jiwa yang mulia. Dan dia katakan kepada sahabatnya, ambillah setengah daripada hartaku. Inilah sebuah bentuk kecintaan, loyalitas untuk saudaranya. Tapi Abdurrahman bin Auf dikala itu tidaklah tamak dengan apa yang ditawarkan. Bahkan dia menyatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluargamu dan hartamu. Tapi bantu aku tunjukkan di mana pasar. Maka berangkatlah Abdurrahman bin Auf ke pasar yang ditunjukkan dan dia berniaga dan setelah dia berniaga dia berhasil mengumpulkan harta dan kemudian beliau menikah menikahi seorang wanita. Perhatikan bagaimana kemuliaan Sa'ad ibn Sa'ad ibn Rabi' radallahu taala anhu rela untuk melepaskan sesuatu yang dia cintai dan sesuatu yang telah dia kumpulkan untuk mewujudkan kejujuran persaudaraan terhadap saudaranya. Maha suci Allah, umat yang telah Allah berikan kepada mereka kecintaan kepada agama, umat yang telah Allah berikan kecintaan kepada orang-orang yang cinta kepada agama. Maha Suci Allah yang telah memberikan keimanan yang kuat kepada mereka. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bukanlah mereka suatu umat yang suka menonjolkan apa yang telah mereka lakukan dan bukanlah suatu umat yang suka menyebut apa yang pernah mereka lakukan. Bahkan mereka adalah umat yang rela dan siap untuk melakukan pengorbanan apapun tuntutan daripada sebuah pengorbanan yang harus dia lakukan demi tegaknya persaudaraan di antara mereka dan kita kita tertuntut untuk senantiasa mengupayakan untuk mewujudkan merealisasikan kejujuran daripada keimanan di hati-hati kita sekiranya kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengokohkan kekuatan keimanan, untuk mengakar di hati kita, maka sungguh akan mudah untuk kita melakukan beragam ketaatan-ketaatan sebagaimana yang terjadi di kalangan para sahabat. Oleh sebab itu, para sahabat adalah umat yang telah berlomba di dalam kebaikan. Maka wujudkan juga dalam kehidupan kita upaya untuk saling berlomba di dalam kebaikan. Dan mereka para sahabat adalah umat yang telah rela untuk menjual apapun yang mereka miliki untuk Allah. Maka kita harus siap dan mempersiapkan diri kita untuk memberikan apa yang kita miliki. Tentunya kesemuanya untuk kita mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Dan tentunya hanya dengan tegaknya ketaatan dalam kehidupan akan ada keberkahan di dalam kehidupan. Dan wajib atas kita untuk benar-benar memperhatikan terrealisasinya secara benar dan utuh sebuah kejujuran keimanan di dalam kehidupan. ومن هذا أيضا قصة أبي الدحداح رضي الله عنه أن رجلا أو أن رجل نعم أن رجل قال يا رسول الله إن فلانا اختصمت معه على نخله فقل له يا رسول الله يعطيني النخلة تقيم حائطي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الآخر اعطه النخلة ولك نخلة في الجنة فقال الرجل لا فذهب أبو الدحداح إلى ذلك الرجل صاحب النخلة فقال تبيعني النخلة قال نعم قال اشتريتها منك بحائط فلان حائط مزرعة كبيرة فيها النخل فيها الثمر بنخلة واحدة طلب الجنة أبو الدحداح يطلب الجنة بإرضاء الله ثم إرضاء رسوله عليه الصلاة والسلام فقال الرجل بعت وقال الرجل أبو الدحداح أنا قبلت فذهب أبو الدحداح إلى امرأته أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر قال يا رسول الله إني بعت حائطي بهذه النخلة فهي لك فضعها حيث شئت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رائح أو راح لأبي الدحداح كم من عذق أي نخلة في الجنة راح لأبي الدحداح الله أكبر فرجع الرجل إلى امرأته فقال اخرجي يا أم الدحداح فقد بعت الحائط لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة في الجنة قالت ربح البيع أيضا امرأة صالحة أعانت زوجها على الخير هكذا التربية الإسلامية هكذا البذل لله هكذا طلب رضوان الله سبحانه وتعالى أصل القصة في صحيح مسلم مطولة في مسند الإمام أحمد فالعبد إذا أراد أن يسلك طريق الفلاح وطريق النجاح فليحقق هذا الأمر أمر الأخوة لله لا من أجل فلان أو فلان أو من أجل الحزبية والعصبية بعضهم يبذل الأموال لكن من أجل الحزبية يكون له جاه عند حزبه ليحصل على مال أكثر وآخر عند قبيلته آخر عند الجمهور من أصحابه هذه مصيبة الناس اليوم يبذل لكن من أجل أن يتحصل على مال آخر أولئك القوم كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمثالهم مثل المؤمن المؤمن أو المؤمن للمؤمن كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر متفق عليه وكما في الحديث الآخر مثل مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وحديث آخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر متفق عليه أيضا فالمؤمن ينبغي أن يشعر بهذا المثل النبوي أن يكون مع إخوانه المؤمنين المصلين الطائعين خاصة الضعفاء الفقراء المساكين يقرب منهم فكلما قربت من المساكين والفقراء ازددت رفعة عند الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أوصيك بسبع ومنها حب المساكين فحب ضعفاء المسلمين والعطف عليهم من علامات الإيمان الصادق فكن حريصا على هذا الخير يا عبد الله نعم Perhatikan kisah yang lainnya. Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu. Suatu saat datang seseorang. datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan perihal perselisihan yang berkaitan dari sebuah korma atau pohon korma yang diperebutkan. Kemudian orang ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk beliau menjadi syafaat agar korma yang ada yang dimiliki oleh seseorang diberikan kepada orang yang membutuhkan ini yaitu seorang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal korma itu dia berkata kepada seseorang yang memiliki atau kepada kepada seseorang yang diadukan perihal keadaan orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya berikanlah pohon korma ini untuk orang ini berikanlah pohon korma ini untuk saudaramu. Lagi-lagi ini berkata, tidak. Dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, berikanlah satu pohon korma itu dan bagimu pohon korma di surga. Bagimu pohon korma di surga. Untaian kalimat ini demikian terngiang-ngiang di pendengaran Abu Darda yang mendengarkan perbincangan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang datang kepada beliau. Maka tatkala keluar datanglah Abu Darda radhiallahu taala anhu kepada orang yang memiliki pohon korma ini. Dia berkata, juallah pohon korma untukku. Juallah pohon satu pohon korma itu untukku. Dan tahukah Bagaimana beliau membeli satu pohon korma yang dimiliki oleh orang ini. Beliau membeli dengan satu kebun besar yang penuh dengan pohon korma yang sangat subur, tanah yang sangat subur. Dengannya ditukarkan dengan satu pohon korma. Tahukah kenapa orang ini melakukan hal itu? Dia melakukan hal itu setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi bahwasanya kalau dia memberikan satu pohon korma itu maka dia akan mendapatkan pohon korma di surga. Kata-kata surga demikian terngiang-ngiang di hati beliau sehingga dia ingin mendapatkan bagaimana kenikmatan yang berkaitan dengan surga, pohon korma di surga. Maka terjadilah jual beli itu. Ditukarlah satu pohon korma dengan satu kebun yang subur yang penuh dengan pohon korma. Kemudian datanglah orang ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan apa yang telah disepakati sebuah perniagaan jual beli satu pohon korma ditukar dengan satu kebun yang subur. Kesemuanya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kagum dan terheran-heran dengan orang ini. Bagaimana Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu rela untuk melepaskan semua kebun yang subur yang diperebutkan oleh penduduk kota Madinah hanya ditukarkan dengan satu pohon korma. Maka Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, sungguh Abu Dahdah telah mendapatkan kebun-kebun korma di surga. Sungguh sebuah kebahagiaan. Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu ketika telah melepaskan semua apa yang dimilikinya, dia pulang ke rumahnya. Dia menemui istrinya, kemudian dia berkata kepada istrinya, kepada istrinya yang salihah dia berkata sungguh aku telah jual kebun itu sungguh telah aku jual kebun itu semuanya dengan satu pohon korma dan ditukar dengan pohon korma di surga apakah yang dikatakan oleh wanita yang mulia ini ketika mendengarkan apa yang telah dilakukan oleh suaminya wanita yang benar-benar salihah yang membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya. Dia mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya dan inilah sebuah terbiah di dalam sebuah kehidupan. Hadis ini riwayat ini diceritakan secara panjang di riwayat Al-Imam Muslim, demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan periwayatan kisah yang panjang. Kemudian beliau berkata, seorang hamba. Sekiranya dia jujur, benar-benar menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan yang hakiki, maka dia tentunya juga akan jujur untuk merealisasikan ukhuwah ukhuwah yang dia bangun benar-benar karena Allah ukhuwah yang dia bangun untuk menggapai ridha Allah bukan persaudaraannya dibangun di atas kepentingan duniawiyah tidak pula karena fanatisme golongan atau karena untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawiyah apakah kepemimpinan ataukah urusan-urusan yang lainnya yang notabene nya adalah perkara duniawiyah bukan demikian tetapi dia melakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dia melakukan pengorbanan untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan Kehidupan mereka Mereka benar-benar berupaya untuk menjadikan kehidupan sebagaimana disabdakan oleh Nabi di dalam hadis muttafaqun alaih yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaan kehidupan di antara kaum muslimin di antara orang-orang yang beriman laksana satu jasad tatkala ada satu jasad setelah satu bagian yang sakit maka semuanya akan merasakan Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan persaudaraan orang-orang yang beriman itu laksana satu bangunan yang kokoh yang saling menguatkan di antara mereka dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan merekatkan jari jemarinya. Dan juga sebagaimana diriwayatkan oleh muttafaqun alaih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan orang-orang yang beriman Mereka adalah umat yang satu laksana satu jasad di dalam kasih sayang, saling mencintai dan saling memperhatikan di antara mereka. menjadi umat yang benar-benar berupaya untuk taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umat yang berupaya untuk benar-benar mencintai orang-orang yang membutuhkan dan mencintai orang-orang yang fakir. Kalian menginginkan posisi yang tinggi di sisi Allah? Cintailah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dhar radhiyallahu taala anhum kata Nabi aku wasiatkan kepadamu tujuh perkara dan salah satu dari mata tujuh perkara yang diwasiatkan oleh Nabi adalah untuk mencintai orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Kita memiliki perhatian kepada mereka Kita memperhatikan keadaan dan kebutuhan mereka, lembut hati kita untuk mereka dan inilah tanda kejujuran, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن أعظم ما يمزق الأخوة التنافس على الدنيا والمناصب فإن هذه فتنة العصر التنافس على التجارات الزراعات والوظائف أما الوظائف حدث ولا حرج فإنها تهدم الأخوة هدما يحصل المظاهرات والمخاصمات والمقاتلات من أجل الدنيا وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وفي حديث آخر والحديث رواه مسلم وفي حديث آخر لا تنافسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا والحديث أيضا في الصحيح لا تنافسوا التنافس قال النووي وغيره من أهل العلم هو أن التنافس كل واحد يريد أن ينفرد بهذا الذي هو في يده بالدنيا ما يريد أحدا يشاركه سبحان الله هذه من المحن وبعد ذلك إذا كان التنافس يحصل تحاسد كل واحد يحاول أيضا أن يكون النعمة له والآخر تهلك نعمته هكذا أخلاق المسلمين لا أخلاق هذه ذميمة يجب التخلص منها لا تحاسدوا ولا تدابروا التدابر قد يكون معناه كل واحد يلقي الآخر دبره وظهره ما يبالي بما عنده ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور التقاطع أيضا بين الأرحام بين الجيران بين الزملاء ولا تقاطعوا عكس الناس هذا الأمر إلا من رحم ربك صاروا يتقاطعون من أجل الدنيا كما سمعت فعلينا أن نحذر هذه الأخلاق السيئة بل نكن كما تقدم متحابين متعاطفين متراحمين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله طيب أنت تريد أن تعيش سعيدا أن تعيش أن تعيش كريما ذا مال ذا أولاد صاحب زوجة ها ما أحد يؤذيك أنت تحب هذا الناس أيضا كذلك يحبون أن يعيشوا سعداء مع أولادهم مع أهليهم فعلينا أن نحاول أن نطبق الشريعة كلها ما نأخذ بجانب من الشريعة ونترك الآخر نعم Kemudian beliau berkata, sungguh sangat disayangkan banyak umat ini yang ter, terjebak dalam perpecahan. Terjerembab mereka dalam perkara-perkara yang menjadikan persaudaraan itu tercerai-berai. Sekiranya kita perhatikan bahwa di antara perkara yang menjadikan hancurnya persaudaraan di antaranya adalah dunia, urusan dunia. Dan juga ada kalanya karena sebuah hizbiyah atau fanatisme terhadap golongan tertentu. Dan juga ada kalanya disebabkan karena urusan-urusan yang notabene bersifat materi muncul kebencian hanya karena urusan dunia. Berlomba untuk bermegah-megahan dalam urusan dunia yang dengannya mengakibatkan pudarnya persaudaraan dan bahkan sangat disayangkan hancurnya ukhuwah di tengah-tengah umat. Ada kalanya dipicu dengan perkara-perkara yang sangat remeh. Kembali lagi disebabkan karena urusan duniawiyah. Bahkan ada kalanya untuk mencapai kepentingan dan urusan duniawiyah. Mereka melakukan perkara-perkara yang mungkar. Mereka berpawai untuk melakukan protes atau untuk melakukan demo atau bahkan mereka rela untuk menyabung nyawa mereka hanya untuk mendapatkan perkara yang sifatnya duniawiyah. Lupakah kita bahwasanya seorang muslim hakikatnya adalah saudara untuk yang lainnya. Sebagaimana diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim untuk saudaranya yang muslim. Mereka tidak pernah meremehkannya. Mereka tidak menghinanya. Mereka tidak melecehkannya. Dan cukup dikatakan dia melecehkan saudaranya ketika dia membiarkan atau menghina keadaan saudaranya. Seorang muslim haram yang berkaitan dengan darahnya tidak boleh untuk dikorbankan. Haram harta mereka dan kehormatan mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh lima Muslim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk janganlah kita berlomba-lomba dalam urusan duniawiyah. Janganlah kita saling membelakangi di antara kita. Jadilah kalian umat yang bersaudara. Jadilah kalian satu umat yang bersaudara. Apa maksud daripada at-tanafus, berlomba-lomba yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi menyatakan la tanafasu, janganlah kalian berlomba-lomba di antara kalian. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan bahwa tanafus yang dimaksudkan adalah dia ingin menyendiri. Dalam urusan duniawiyah. Tidak ada yang mengiringinya. Tidak ada yang sama dengannya. Untuk mendapatkan keistimewaan atau kemegahan yang sifatnya adalah duniawiyah. Sungguh, ini adalah perkara-perkara yang benar-benar akan merusak kehidupan kita. Sekiranya at-tanafus yaitu sikap kita untuk saling berlomba hanya karena urusan duniawiyah. Untuk saling kita memamerkan sesuatu yang sifatnya duniawiyah. Yang hakikatnya ini akan membawa kepada dampak munculnya rasa hasad di tengah-tengah mereka. Sungguh ini adalah akhlak yang sangat tercela. Dan Nabi juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk kita jangan saling hasad di antara kita. Dan juga kita dilarang untuk saling membelakangi di antara kita. Artinya, kita membiarkan, kita berpaling dari saudara kita. Tidak memperhatikan saudara kita. Atau cuek terhadap saudaranya. Kemudian, belum mengingatkan kepada kita. Untuk berhati-hati dari sesuatu. Ketika muncul kesungguh-sungguhan. Tetapi karena kesungguhan itu akan membawa dampak yang negatif. Pecahnya hubungan persaudaraan di antara kita. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita untuk kita jangan sampai memutuskan hubungan di antara kita. Apalagi yang menjadi sebab adalah urusan dunia. Jangan sampai ini menjadi sebab yang akan memutuskan persaudaraan di antara kita. Janganlah perpecahan yang ada, perselisihan yang ada dipicu dari perkara yang sifatnya adalah duniawiyah. Sekiranya hal ini terjadi, maka lihatlah kehidupan para sahabat. Jadikan satu umat yang saling mencintai di antara kalian. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang yang tidak menyayangi manusia dia tidak akan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, sekiranya kalian ingin hidup bahagia di antara keluarga kalian. Hidup bahagia dengan istri kalian, dengan anak-anak kalian. Tidak ada yang mengganggu. Maka ingatlah, Demikian pula hakikatnya keadaan saudara kita. Mereka ingin hidup bahagia. Mereka ingin damai. Mereka ingin hidup tenang di tengah-tengah keluarga mereka. Oleh sebab itu, ketika kita menginginkan seperti ini, jangan melakukan sesuatu yang akan mengusik kebahagiaan saudara-saudara kita. Sebagaimana kita tidak mau untuk terusik kebahagiaan yang kita harapkan. Dan sekiranya kalian benar-benar menginginkan untuk tadbik atau merealisasikan syariah secara utuh, maka perhatikanlah bagaimana kalian membangun persaudaraan di antara kalian. الحمد لله فينبغي لكل مسلم أن يحقق الأخوة الإيمانية مع إخوانه بقدر الامكان بقدر الاستطاعه ان ينفعهم في دينهم ودنياهم واعظم ما تنفع المسلمين ان تعلمهم دينهم تعلمهم القران تعلمهم الحديث النبوي تعلمهم ايضا العربيه اللغه العربيه تعلمهم كذلك الادب تؤدى تنهاهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم ها والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فهذه من صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا نهاك أخوك عن فعل قبيح لا تظن أنه يكرهك بل هذا يدل على أنه يحب لك الخير يحب لك الخير ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله فالمحبة في الله من أعظم العبادات يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا سبحان الله رواه مالك فهذه الصفات إذا كانت فينا من أجل الله تحببنا من أجل الله لا من أجل الدنيا والحزبية إذا تحاببنا في الله أحبنا الله وهذا مقصود عظيم والمزاورة في الله تزاور إذا مرض أخوك فزره إذا احتاج مال واسه خاصة في حال في حال, في حال حاجته إذا حصل له سرور تزوج أو تزوج أحد أقاربه تزوره تنصح له تبرك عليه تهنيه هذه مما ينشط الإيمان أما إذا تقاطعنا في حال الأفراح وفي حال الأحزان مشكلة إذا مات أحد من أقاربه أيضا تدعو له ولو بالهاتف ها تعزيه تصبره تقول لله ما أخذ له ما أعطى كل شيء بأجل مسمى إن استطعت تزوره على الماشي شوية وتمشي هذا أمر طيب المواساة عند المصائب تزوره إذا مرض إذا وقع له الهموم والغموم حاول تفرج عنه بالنصيحة بالمال تقضي دينه إن استطعت أو بعض دينه من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ما معنى الأخوة الصحابة كما قلنا حققوا هذه الأخوة حتى ضربوا المثل الأعلى فيها فهمنا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ما هو مجرد بس والله أخو أخوك في الله ويحبك في الله لكن وقت الحاجة تراه يهرب هذا ما ينبغي ما ينبغي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض إذا تزوج حاول تعينه بمال أو تعينه بالشفاعة إلى أهل الفضل إذا كان محتاجا تدله على المرأة الصالحة والمرأة الصالحة تدل أيضا أخواتها على الصالحين فكل يتعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تدلهم أيضا على علماء الحق وعلماء السنة طالب علم إذا است... إذا أراد أن يرحل إلى أحد العلماء في مكة أو اليمن أو مصر يريد أن يمشي إلى علماء سنة إلى علماء الدين تعلم واستطعت تعينه بالمال بالجاه بالشفاعة فافعل هذا أيضا أعظم معونة وخير والدال على الخير كفاعله الصحابة كانوا يتعاونون على تجهيز الجيوش الآن ما في جيوش ما عندنا جهاد مغلق باب الجهاد ولا لا مغلق ما في الذي يقول لك نجاهد في أوساط المسلمين هذا طريق خطأ هذه تهديم لبلاد الإسلام وتفجير في أوساط المسلمين حرام مصيبة هذه بدل ما يعطيك هدية يعطيك قنبلة في السوق هذه تدميرات هذا فعل تحطيم لبلاد الإسلام نسأل الله العافية هذا ينافي ينافي الأخوة الإيمانية أن تذهب وتفجر نفسك والعياذ بالله في سوق ولا في حافلة ولا في معسكر هؤلاء مسلمون لا يجوز إيذاءهم فأنت تعينه فالدال على الخير كفاعله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا ايش فقد غزا انت الان تجهز طالب علم تعين طالب علم على الخير فلك مثل اجر ان شاء الله اذا انفقت عليه أو لك الأجر بقدر ما تعطي هذا من الأمور المهمة بارك الله فيكم وإن شاء الله إذا كان لكم أسئلة بعد الترجمة هذا العصر طيب لك 40 دقيقة 40 دقيقة نخلها بقية خمس ثلاثة Kemudian Syekh mengingatkan kepada kita bahwa dalam rangka mewujudkan persaudaraan yang tegak di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya kita benar-benar bersungguh untuk mengupayakan semua cara kita kerahkan semua daya dan upaya kita untuk tegaknya kemanfaatan di tengah-tengah umat ini dan kita berupaya tentunya wujudnya atau keberadaan kita di tengah-tengah umat ini menjadi sebuah keberadaan yang mendatangkan kebaikan untuk mereka kita ajarkan kepada mereka ilmu agama. Kita ajarkan kepada mereka Al-Quran. Kita ajarkan kepada mereka adab yang baik. Kita ajarkan kepada mereka sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dan juga kita ingatkan kepada mereka perkara-perkara yang akan menjadikan mereka bahaya. Kita ingatkan kepada mereka perkara-perkara yang akan menjadikan mereka terjerembab dalam perkara-perkara yang mungkar. Kita perhatikan kondisi dan keadaan mereka. Dan itulah kehidupan seorang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah. Sungguh orang-orang yang beriman. Mereka adalah saudara. Untuk saudara, untuk orang-orang yang beriman. Mereka adalah wali. Sebagai wali. Untuk saudara-saudaranya yang beriman kepada Allah. Dengan senantiasa mereka memerintahkan perkara yang ma'ruf. Dan senantiasa mencegah perkara yang mungkar. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita segolongan umat yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita untuk benar-benar kita berhati-hati dari sesuatu yang akan menjadikan pecahnya persaudaraan. Hati-hati terhadap hak-hak yang ada pada mereka. Ingat, bahwa bersaudara karena Allah, mencintai karena Allah, membutuhkan pengorbanan yang harus kita buktikan sebagai sebuah kejujuran, ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hidupkan di tengah-tengah kalian bukti kecintaan kalian kepada Allah atau karena Allah terhadap saudara kalian untuk saling menyayangi, saling mencintai, saling memperhatikan di antara kalian saling mengunjungi, saling ziarah. Dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Korbankan apa yang kalian miliki, berikan apa yang kalian miliki dari hartamu ataupun yang lainnya untuk kalian bantu saudara-saudara kalian dalam semua urusan. Ada kalanya kita bantu saudara kita untuk kita bimbing mereka untuk menikah wanita-wanita yang salihah atau kita nikahkan mereka dengan saudari-saudari kita kita berikan nasihat dengan cara yang terbaik. Dan ingat, lakukanlah sesuatu yang akan membangkitkan semangat keimanan di hati kalian. Kemudian juga beliau mengingatkan kepada kita untuk benar-benar menjaga keutuhan ukhuwah dengan memperhatikan kaum muslimin dan keadaan mereka. Sekiranya kita dapatkan saudara kita tertimpa musibah, doakan kepada mereka. Ada saudara yang wafat, maka hubungi. Segala kita tidak bisa untuk datang, kita telepon dia dan kita ucapkan doa kepada mereka. Kita ingatkan dia untuk bersabar. Musibah ini karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu adalah milik Allah. Allah yang memilikinya dan Allah yang akan mengambilnya. Perhatikan keadaan mereka. Perhatikan keadaan saudara-saudara kalian yang tertimpa musibah. Sekiranya ada saudara-saudara kita yang mendapatkan kesulitan, atau mendapatkan suatu musibah apapun bentuknya bagi kiranya ada saudara kita yang terhimpit dengan hutang maka ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membantu meringankan satu kesulitan dari saudara kita niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bantu Allah akan buka kesulitan-kesulitannya kelak di hari kiamat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka adalah suatu umat yang benar-benar telah berhasil di dalam mewujudkan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah Allah puji mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah umat yang benar-benar mereka rela untuk mengorbankan apa yang mengorbankan kepentingan diri mereka untuk saudara mereka dalam keadaan mereka juga segolongan umat yang sulit atau yang juga mendapatkan sebuah kesulitan. Sebuah persaudaraan karena Allah bukanlah sekadar sebuah ucapan aku adalah sahabatmu, aku adalah saudaramu. Tetapi jujurlah kalian ketika kalian menyatakan aku adalah saudaramu, perhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jangan tatkala kalian menyatakan aku adalah saudaramu ketika saudara tertimpa musibah, kalian atau kamu menjadi orang yang pertama lari dari para urusan untuk membantu saudara kamu. Ingatlah, kehidupan ini adalah satu bangunan yang saling menguatkan dari semua sisi. Kembali lagi beliau mencontohkan ketika saudara kita yang memang ingin menikah, kita arahkan, kita bimbing mereka. Apakah kita arahkan mereka untuk menikah dengan orang-orang yang kita kenal. Kita menjadi syafaat baginya sehingga dengan sebab kita orang ini bisa menikah. Demikian pula para wanita-wanita yang salihah hendaknya juga membimbing dan mengarahkan dan membantu para wanita-wanita yang lainnya sehingga mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang saleh. Demikianlah kehidupan dan ukhuwah yang terwujudkan sebagaimana apa yang Allah ingatkan dalam Al-Qur'an hendaknya mereka saling bertawun saling membantu di dalam perkara yang baik dalam perkara yang baik dan demikianlah perjalanan kehidupan yang harus selalu kita perhatikan dan ketika seorang muslim senantiasa memperhatikan sekecil apapun urusan yang ada pada saudara kita, maka sungguh ini adalah perkara yang sangat besar. Bantulah mereka dengan apa yang kalian miliki. Bimbing mereka, arahkan mereka, bantu mereka dengan harta kalian, dengan kedudukan kalian. Sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang yang memberikan arahan, yang membimbing saudaranya untuk melakukan kebaikan, laksana dia adalah orang yang juga melakukan kebaikan. Maka Sungguh sangat disayangkan munculnya di tengah-tengah kaum muslimin keadaan yang sangat memilukan yang seharusnya mereka memperhatikan saudaranya tetapi hancur ataupun runtuh persaudaraan yang seharusnya mereka wujudkan. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bagaimana yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan untuk memberangkatkan pasukan untuk berperang di jalan Allah, maka para sahabat-sahabat lainnya yang mereka berada di kota itu yang tidak mengikuti peperangan, maka mereka membantu untuk memperhatikan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Dan saat ini tentunya kita tidak ada peperangan. Tetapi kita juga tentunya bisa mewujudkan apa yang bisa membantu dengannya terwujudkan at-ta'awun sesama kita. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita munculnya sekelompok orang di saat ini dengan mengatasnamakan jihad, dengan mengatasnamakan agama, mereka melakukan perkara-perkara yang jauh dari nilai agama. Mereka menyatakan jihad, tapi mereka melakukan perkara-perkara yang merusak Islam atau merusak citra agama, melakukan peledakan, atau bom bunuh diri, meledakkan pasar-pasar, meledakkan tempat-tempat atau asrama-asrama militer ataupun yang lainnya. Sungguh ini bukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhak untuk kita membantu mereka. Kemudian kembali beliau mengingatkan kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang membantu orang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh dia laksana mujahid. Barang siapa yang membantu saudara yang berperang, maka sungguh dia juga laksana mujahid. Tidak bisakah kalian untuk membantu orang-orang yang ingin belajar ilmu agama, membantu para talibul ilm, bantu mereka dan niscaya kalian akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. نكمل المجلس وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له هذا الحديث العظيم عند مسلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعمال تنقطع عند الممات إلا من كان قد خلف شيئا من هذه الأمور العظيمة علم ينتفع به إما أنك تعلمت أنت بنفسك وعلمت المسلمين وهذا أعظم تعاون معهم وأعظم منفعة لهم ولهذا فضل العلم عظيم وكبير وتبليغه للناس فيه الأجر الكبير أيضا لما فيه من مصلحتهم قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فانظر الذي يعلم من أجل الله يأمر بمعروف من أجل الله ينهى عن منكر من أجل الله يعطيه الله أجرا عظيما لم يعلم من أجل مقاصد دنيوية وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فالذي يدعو إلى الله بعلم بصيرة لينفع المسلمين لا من أجل أن يتبعوه على مذهبه أو آرائه أو حزبه إنما علمهم الصلاة والصيام والحج والعمرة علمهم القرآن علمهم التوحيد كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاعلم أنه لا إله إلا الله علمهم التوحيد حذرهم من الشرك عبادة غير الله إن الشرك لظلم عظيم صرف العبادة لغير الله أكبر الذنوب فهذا المعلم علمهم أن يوحدوا الله لا يذبحون إلا لله كما قال الله فصل لربك وانحر إذا كنت لا تصلي إلا لله فلا تذبح إلا لله لا تذبح لشجرة ولا لحجرة ولا لملك ولا للنبي ولا لولي اذبح لله فقط بسم الله والله أكبر أو بسم الله وانتهينا وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله فتحذر المؤمنين من الشرك الذي هو أعظم الذنوب وتعلمهم التوحيد الذي هو اعظم العبادات فهذا تنفع نفسك في الدنيا والاخره وهم ينتفعون ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم له اجر له مثل اجر الامه المحمديه كلها مثل أجر الصحابة ومثل أجر العلماء ومثل أجر التابعين لهم بإحسان ليش؟ لأنه أول المعلمين هو المعلم هو الداعية إلى توحيد الله كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله فلا ندعو إلا الله لا نطلب المدد إلا من الله أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين تطلب الاستعانة من الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلبها إلا من الله إياك نعبد وإياك نستعين كما أن لا نصلي إلا لك ولا نصوم إلا لك يا رب ولا نحج إلا لك كذلك لا ننذر إلا لك لا نذبح إلا لك ولا ندعو إلا إياك إياك نعبد مثل لا إله إلا الله وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك على أمور ديننا ودنيانا فهذا تحقيق التوحيد إذا حققنا التوحيد وعلمناه الناس هذا خير عظيم ونحمد الله سبحانه وتعالى بأن سلمك الله بأن الله قد أنعم علينا أن لا نسجد للأصنام ولا للأوثان قد جعلنا مسلمين وآباءنا جعلهم مسلمين وأجدادنا رحمهم الله ما بقي معنا إلا أن نحذر من الشركيات الأخرى ومن الرياء ومن السمعة نسأل الله لنا ولكم التوفيق والرشاد ونسأله أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا ويذكرنا ما س... وإياكم ما نسينا والحمد لله رب العالمين Kemudian Syekh mengingatkan kepada kita dengan mutiara sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila seorang anak Adam wafat, maka sungguh terputuslah amalannya kecuali tiga perkara sedekah jariah ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan perhatikan ini adalah sebuah hadis yang sangat agung hadis yang mengajarkan bagaimana kita meraih kesinambungan kebaikan sekiranya nyawa telah berpisah dari badan tubuh kita tapi tetap kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak terputuskan. Jadikanlah dalam kehidupan kita ini untuk bisa mendapatkan ketiga-tiganya atau salah satu dari sifat yang dengannya kita akan mendapatkan kebaikan setelah kematian kita. Kemudian beliau menekankan di antara perkara yang harus kita perhatikan dan hendaknya setiap kita punya andil dalam perkara yang paling mulia ini yaitu bagaimana hidupnya ilmu agama yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagaimana kita bisa menjadi sebab sampainya agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dan sungguh kita mengetahui bagaimana keagungan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala keagungan ilmu agama keutamaannya sangat besar maka demikian pula orang yang membantu untuk sampainya agama ini kepada umat, maka sungguh dia telah melakukan perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah ingatkan, sungguh tidak ada kebaikan di banyak duduk-duduk mereka atau perbincangan mereka kecuali orang yang memerintahkan sedekah atau memerintahkan perkara yang ma'ruf atau yang menyatukan mengislah di antara dua saudaranya dan sungguh orang yang melakukannya dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Perhatikan penggalan firman Allah Subhanahu wa taala di antara firman Allah yang lainnya itu orang-orang yang senantiasa mereka memerintahkan perkara yang ma'ruf dan senantiasa mencegah perkara yang mungkar. Penggalan ayat ini hakikatnya adalah hidupnya ilmu di tengah-tengah umat. Dan tentunya Ketika kita berupaya untuk tegaknya ilmu agama yang benar di tengah-tengah umat ini, kita benar-benar melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh orang yang seperti ini telah mendapatkan pujian dari Allah dalam firman-Nya. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada seorang yang menyeru di jalan Allah dan beramal dengan amal yang saleh. Perhatikan bagaimana Allah sifati menyeru di jalan Allah. dia menyuruh jalan Allah untuk memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin tidak menyeru mereka kepada hanya sekedar untuk supaya umat mengikuti pendapatnya mengikuti madhabnya mengikuti golongannya atau untuk supaya fanatik terhadapnya bukan tetapi dia menyeru di jalan Allah untuk umat ini mendapatkan kemanfaatan. Kemudian beliau menekankan salah satu bagian ilmu agama yang harus benar-benar menjadi perhatian yang besar bagi kita dan semua bagian tentunya memerlukan kesungguh sungguh dari kita apakah itu haji, umrah, puasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi perkara yang paling penting untuk kalian perhatikan adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, kalian mengingatkan umat manusia untuk menjaga hak Allah di dalam kehidupan mereka sebagaimana firman Allah yang artinya hendaknya kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan juga sebagaimana firman Allah ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala milikalah semangat untuk mengajari umat mengingatkan umat bahayanya kesyirikan di dalam kehidupan ingatkan kepada mereka tidak ada dosa yang lebih besar melebihi daripada dosa kesyirikan kepada Allah sebagaimana firman Allah sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar ajarkan kepada mereka tauhid yang benar sebagaimana ketika Allah perintahkan kepada kita tunaikan salat untuk Rabbmu dan sembelihlah. Perhatikan ketika solat kita tunaikan hanya kepada Allah. Fasalli li rabbik. Tunaikan solat hanya untuk Rabbmu. Maka demikian demikian pula kita ajarkan kepada mereka. Sembelihlah semuanya juga karena Rabbmu. Berdoalah kepada Allah, kepada Rabbmu. Lakukan segala sesuatu hanya untuk Rabbmu. Untuk Allah subhanahu wa Ta'ala. ketika kita menunaikan sholat, kita jaga keikhlasan untuk jangan sampai tertunaikan kecuali hanya untuk Allah dan karena Allah. Maka demikian pula, jangan sampai ketika kita menyembelih, kita menyembelih yang katanya karena Allah tetapi ternodai sesuatu yang mengotori keikhlasan yang ada. Sembelihlah untuk Allah, jangan sembelih untuk perkara-perkara yang lainnya, untuk kalian untuk orang-orang yang kalian kultuskan, yang telah dikuburkan. Sembelihlah binatang korban dengan menyuruh nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Atau Bismillah sungguh telah mencukupinya. Diajarkan untuk kita menyembelih hanya untuk menyebut atau untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan kepada mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siap sungguh Allah akan melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menegaskan kembali Belajarlah kalian ilmu tauhid yang benar dan ajarkan kepada umat tauhid yang benar. Belajarlah kalian eh, tauhid, asyirik dan ajarkan umat perkara ini karena ini perkara yang paling besar dan hak Allah yang paling besar. Ini saya akan mendatangkan kemanfaatan untukmu di dunia dan di akhirat kelak. Jadi kalian umat yang memiliki andil dalam kapasitas apapun kalian untuk tegaknya agama Allah yang murni di tengah-tengah umat sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in mereka adalah umat yang telah hidup di tengah-tengah mereka ilmu agama karena mereka saling memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara yang mungkar dan sungguh mereka mendapatkan pahala yang sangat besar dari hidupnya kebaikan-kebaikan di tengah-tengah mereka dan juga demikian sampainya kebaikan kepada kita. Ajarkan kepada umat untuk benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada yang berhak untuk diseru kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk diminta kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka janganlah meminta sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah. Tinggalkan apa-apa yang selain siapa saja yang selain Allah. Mintalah hanya kepada Allah. Mulia kalian ketika kalian hanya meminta kepada Allah. Karena sungguh tidak ada yang wajib untuk kita tunduk dan taat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan urusan apapun apakah urusan duniawiyah ataukah urusan ukhrawiyah mintalah kalian semuanya pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka saya akan ada ketegaran di dalam kehidupan bersyukurlah kalian semuanya kepada Allah Allah takdirkan kita sebagai seorang muslim dari nenek moyang kita atau dari ayah dan kakek kita yang muslim dan bersyukurlah kepada Allah tatkala Allah berikan karunia kita untuk mengetahui tentang tauhid dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang orang-orang yang benar-benar bahagia dan benar-benar bisa merealisasikan tauhid yang benar di dalam kehidupan kita wallahu alam bisawab demikian yang bisa kita sampaikan dari terjemah kurang lebihnya mohon maaf wallahu alam bisawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk tanya jawab dilanjutkan Syekh di uh, sesi berikutnya di masjid uh, Lamprit ya insyaallah ba'da asar wallahu alam bisawab kami ingatkan bagi para jamaah semua insyaallah tablik akbar kita hari ini akan kita Eh, sambung pada setelah sholat asar nanti insyaallah di Masjid Oman Lamprik ya Masjid Oman Lamprik dan insyaallah taala besok hari Senin setelah sholat maghrib Syekh akan mengisi muhadharah juga di Masjid Raya Baitur Rahman kami ulangi sekali insyaallah besok hari Senin setelah sholat maghrib Syekh Hafizahullah taala akan mengisi muhadharah di Masjid Raya Baitur Rahman kita mohon kehadirannya semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat uh, suatu amal kebaikan pada diri kita sekalian.